Uh, kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan dan akhirannya di hadis al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah umrah hingga umrah berikutnya adalah penghapus apa yang ada di antara kedua um, kedua umrah tersebut sedangkan haji mabrur yang diterima laisa lahu jazaa'un ilal jannah tidak ada ganjarannya kecuali kecuali surga <clears throat> kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala mengatakan falau lam yakunil baladul aminu khair biladihi seandainya negeri aman yaitu al-balad al-amin negeri aman negeri yang aman yaitu tanah haram yaitu Mekah seandainya itu bukan negerinya yang terbaik wa ahabbaha ilaih dan yang paling dicintainya wa mukhtarahu minal bilad dan pilihannya di antara negeri lain ya seandainya negeri Mekah itu bukan negeri yang terbaik, bukan juga negeri yang dia cintai, bukan paling dia cintai dan bukan juga negeri yang terpilih dari negeri negeri lain. Maka seandainya itu tidak lama ja'ala mana manasikal ibadih. Maka tentu permukaannya air irsati itu permuka, permukaannya tidak dia jadikan sebagai tempat manasik bagi hamba-hambanya. Ya, itu kalau misalnya Mekah itu bukan tanah yang terbaik, bukan negeri yang terbaik, bukan negeri yang paling Allah cintai, tentu tidak dijadikan sebagai tempat manasik haji bagi hamba-hamba Allah, melainkan di tempat lain yang dipilih. Dan juga tidak pula ya kata Imam Ibnu Qayyim faradu alaihim qasduha tidak pula Allah mewajibkan bagi mereka mengunjungi tanah tersebut seandainya tanah tersebut bukan yang terbaik. Dan juga وجعل ذلك من min فروض الإسلام Islam menjadikan tidak menjadikan hal itu sebagai salah satu fardu Islam yang paling utama yaitu haji. Ya, seandainya Mekah itu bukan yang terbaik, bukan yang paling Allah cintai dan bukan yang paling Allah pilih, maka tentu tidak akan Allah jadikan tempat manasik, tidak akan Allah jadikan uh, mengunjunginya itu wajib bagi hamba Allah dan tidak juga menjadikan mengunjunginya itu sebagai fardu Islam yang paling utama itu rukun Islam kelima. Wa aqsama bihi fi kitabih al azizi fi mawdi'ain minhu bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada dua tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, pada dua tempat di dalam Al-Qur'an di surat At-Tin ayat ketiga dan di surat Al-Balad ayat pertama di dua ayat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dengan Makkah, dengan tanah haram ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadzal baladil amin." Wa hadzal baladil amin. Wow di sini, wow di ayat atin ayat ketiga ini, wow di sini adalah wow al-qasam. Yaitu wow yang menunjukkan sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yaitu al-balad al-amin yaitu negeri Makkah. Wa hadzal baladil amin dan Nabi demi negeri yang aman ini. Afwan di sini wow, wow bisa juga wow atof ah. atof dari watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal balad amin. Jadi wow yang di sini bukan wow al-qasam melainkan melainkan wow al-ataf yaitu yang meneruskan dan sama dengan yang sebelumnya. Kalau wow yang qasam itu sebelumnya itu watini wazaitun. Watin Waw yang watin itu wawul qasam. Kemudian wazaitun juga wawul eh, adalah wawul ataf. Wa turi sinin juga wawul ataf. Wa hadzal baladil amin waw ataf juga. Baik. Kemudian dan firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Kalau zahirnya kita lihat ayat ini, la itu kita artikan adalah tidak secara zahir, secara harfiah. Namun ternyata la di sini tidak langsung kita maknai seperti itu sehingga salah dalam memahami ayat ini. La uqsimu bihadzal balad. La di sini ada perincian, makanya diterjemahkan sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Kalau kita lihat footnote di footnote ke-31 di kitab terjemahan Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala berkata dalam kitab Zad al-Masir Zad al-Masir itulah kitab tafsir milik Ibnu Ibnul Jauzi rahimahullah eh, dalam kitab Zad al-Masir dalam firman Allah la uqsimu bihadzal balad yaitu di surat al-balad ayat pertama menurut Az-Zajjaj bahwa maknanya adalah aku bersumpah maknanya adalah uqsimu jadi la uqsimu maknanya adalah uqsimu saya bersumpah Nah, terus kemudian apa apa makna atau apa atau apa maksud dari la di sini? Sedangkan kata la di sini di awal bukan bermaksud menafikan. Jadi tidak diartikan tidak tidak aku bersumpah yaitu aku tidak bersumpah dengan negeri ini bukan bukan itu maksudnya. Tetapi la di sini justru berfungsi memberi penekanan. Berfungsi memberi penekanan. Sama seperti firman Allah taala li'alla ya'lamu ahlul kitab li'alla di sini li'alla ya'lama bukan li'alla ya'lamu li'alla ya'lama dibenerin di sini li'alla ya'lama ahlal ahlul kitab li'alla ya'lama ahlul kitab ya jadi ini salah li'alla ya'lama ahlul kitab yakni supaya ahli kitab benar-benar mengetahui jadi lam dalam li'alla la di sini itu artinya takkit yaitu penekanan benar-benar ya. Ibnu Katsir menukil dari Mujahid bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Kata la itu merupakan bantahan bagi kaum musyrikin. Tidak gitu. Jadi la ini bermakna tidak, namun tidak ya dalam konteks membantah kaum musyrikin. Tidak. Nah, kemudian dilanjutkan uqsimu bihadzal balad. Jadi la uqsimu bihadzal balad artinya menurut Ibnu Katsir menukil dari Imam Mujahid seorang mufassir dari kalangan salaf la uqsimu bihadzal balad bermakna la tidak uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, ini penafsiran ini berbeda dengan penafsiran Az-Zajjaj. Kalau misalnya Az-Zajjaj la uqsimu bihadzal balad bermakna Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Kalau penafsiran Mujahid yang diriwayatkan dinukil oleh Ibnu Katsir, la uqsimu bihadzal balad bermakna bermakna tidak. Aku bersumpah dengan dengan negeri ini. Ibnu Katsir berkata, ini adalah sumpah dari Allah dengan Mekah atau Ummul Qura. Ummul Qura pada saat penduduknya masih berstatus halal yaitu musyrik Hal itu hendak mengingatkan akan keagungan penduduknya saat penduduknya masih atau telah berstatus haram. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, "Walaysa 'ala wajhil ardi buq'atun yajibu 'ala kulli qadirin as-sa'yu ilaiha at tawafu bil baiti alladhi fiha ghairaha." Tidak ada di atas permukaan bumi ya di bumi ini tidak ada satu tempat pun yang wajib bagi seorang setiap orang mampu untuk berusaha mengunjunginya bahkan tawaf di rumah yang ada padanya selain Mekah jadi hanya di Mekah hanya Mekahlah tempat di permukaan bumi satu-satunya satu-satunya tempat di permukaan bumi yang wajib bagi setiap siapapun yang mampu untuk berusaha mengunjunginya bahkan tawaf di sana tidak ada lagi tidak di Karbala Ya. tidak bahkan di Madinah tidak, tapi hanya di Mekah saja. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, walaysa 'ala wajhil ardi mawdi'un yushra'u taqbiluhu wastilamuhu." Tidak ada pula di atas permukaan bumi satu tempat yang disyariatkan untuk dicium dan disentuh lalu kemudian watuhattu al-khotaya wal auzaru fihi ghairal hajaril aswad dan disentuh lalu kesalahan-kesalahan digugurkan padanya selain hajar aswad dan juga istilam rukun yamani jadi tidak ada pula tempat di permukaan bumi ini atas permukaan bumi nggak ada satu tempat yang Allah syariatkan bagi umat Islam atau bahkan bagi seluruh manusia tidak ada tempat untuk layak dicium selain hajar aswad dan tidak layak untuk disentuh kecuali rukun yaman yang tidak di, yang disyariatkan ya hanya satu tempat itu. Lalu kemudian setelah itu kesalahan-kesalahan digugurkan padanya. Digugurkan ya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Wa thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna as-salata fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah." Dinukil melalui jalur yang jalur yang sabit yaitu akurat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salat di Masjidil Haram di Masjidil Haram Masjidil Haram berarti di di Mekah. Salat di Masjidil Haram tersebut sebanding dengan 100 ribu kali salat. Sebanding sebanding dengan 100 ribu kali salat di tempat lain kecuali Masjid Nabawi. Dalam Sunan An-Nasa'i dan Al-Musnad disebutkan dengan sanad sahih dari Ibnu Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil illa al-masjidil haram." Illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi bi mi'ati salah. Jadi ada dua masjid di sini. Dua masjid yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di di Madinah. Nah, sekarang Rasulullah SAW mengatakan ini dalam konteks di Masjid Nabawi, yaitu di Madinah. Satu sekali sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi ini, di Masjid Nabawi di Madinah, lebih utama daripada seribu kali sholat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram di Mekah. Nah, jadi sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik satu kali satu kali saja di sana itu lebih lebih baik lebih utama daripada seribu kali sholat di tempat lain ya itu di masjid lain atau di tempat lain tapi kecuali ada masjidil haram pengucapan justru masjidil haram itu lebih utama lagi sholat di sana dibandingkan dengan sholat di masjid Nabawi di Madinah satu kali sholat di masjidil haram yaitu di di Mekkah di Mekkah itu lebih utama daripada sholat seratus kali di masjidku ini. Nah ini berarti kita sholat di di tempat lain selain kedua masjid ini bagus. Kemudian kalau kita sholat di Masjid Nabawi Madinah, Masjid Nabawi Madinah, maka lebih baik lagi seberapa kali lipat? Seribu kali lipat. Seribu kali lipat di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, kalau sholat di Mekah, Masjidil Haram maksudnya, maka itu seratus kalinya sholat di Masjid Nabawi. seratus kali lebih baik di, daripada sholat di Masjid Nabawi. Berarti sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan seratus kali seribu lebih baik dibanding sholat di masjid biasa, di masjid selain keluarnya. Misalnya ada masjid silaturahmi, silaturahim, ya. Dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi, maka sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu keutamaannya sekali saja itu seperti seribu kali sholat di Masjid silaturahmi, seribu kali ya. Kemudian kalau kita sholat di Masjid Al Haram di Mekah, sekali sholat itu maka lebih baik dibandingkan 100 kali atau sepadan 100 kali di salat di Masjid Nabawi. Nah, lebih-lebih kalau dikalikan dengan 1000 kali, maka 100 kali 1000 maka kata Ibnu Qayyim berarti apa? Bisa 100 eh, kali 1000 atau di sini katakan sebanding dengan 100.000 kali 100 ribu kali kalau kata, kata di sini kata Ibnu Qayyim al Jauziyah wallahu alam bisa dihitung lagi nah uh, kemudian di sini uh, hadis ini apakah sahih atau tidak dikatakan hadis ini sahih hadis ini hadis ini sahih namun uh, penisbatan terhadap Sunan An-Nasa'i itu tidak ditemukan kalau Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan ini hadis ini terdapat dalam dalam Sunan An-Nasa'i. Namun hadis ini justru tidak ditemukan dalam Sunan An-Nasa'i yaitu As-Sughra. As-Sughra yaitu yang uh, Al-Mujtaba. Jadi Sunan An-Nasa'i punya dua kitab Sunan yaitu Sunan As-Sughra dan Sunan al Kubro. Maka pentahkik mengatakan dalam Sunan As-Sughra itu tidak ditemukan. Mungkin saja hadis ini ada di kitab beliau Sunan Al-Kubro. Ada Sunan Al-Kubro, sebenarnya dicetak. Kemudian hadis ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Adapun mengenai sanatnya, sanatnya sahih dan dinyatakan sahih oleh oleh Ibnu Hibban. Dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Dan memang dalam Sunan An-Nasa'i itu hadis ini ada dalam Sunan An-Nasa'i hadis ini ada. Hadis nomor Eh, tujuh 770 yaitu hadis di Sunan al kubro Hadis di di Sunan al Kubro Allahu a'lam. Kemudian hadis ini dinukil pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian meneruskan, "Wa hadza fi anna al-Masjid al-Haram afdalu buqa'il ardi 'ala al-itlaq." Riwayat di atas riwayat ini syar'ih secara straight dan sangat tegas menyatakan bahwa Masjidil Haram yaitu masjid di Mekkah itu Masjidil Haram adalah hamparan paling utama di muka bumi secara mutlak tidak ada yang lebih baik darinya. Walidzalika kana syaddur rihali ilaihi fardhu. Oleh karena itu, makanya oleh karena itu safar dalam rangka mengunjunginya itu adalah fardu. Safar dalam rangka mengunjungi Masjidil Haram itu adalah fardu masuk dalam fardu fardu ain namun dengan kemampuan ya yaitu masuk dalam rukun Islam rukun Islam kemudian eh, wali ghairihi mimma yustahab wa la yajib sedangkan untuk selainnya ada yang bersifat mustahab yaitu dianjurkan dan tidak wajib wa fil musnad di dalam kitab al musnad musnad Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i disebutkan dari Abdullah bin Adi Abdullah bin Adi Al-Hamra Al-Hamra bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas rohilahnya yaitu di atas kendaraannya di Hazwarah. Dikatakan Al-Hazwarah itu apa? Al-Hazwarah itu adalah sama dengan bentuk Al-Qaswarah yakni adalah nama salah satu tempat di Mekah. Nama salah satu tempat di Mekah. Makna dasar Al-Hazwarah adalah bukit kecil. Lalu tempat itu dinamakan Al-Hazwaroh karena dahulu di dekat tempat itu terdapat bukit kecil. Nah, Rasulullah SAW berdiri di atas rahilahnya, yaitu kendaraannya, semisal unta, di al hazwaroh di Mekah seraya bersabda, Wallahi, demi Allah, innaki, sesungguhnya engkau. Nah, ini ber, berbicara, yaitu mukhotobnya, orang yang pihak yang Rasulullah berbicara padanya adalah adalah tanah Mekah. Maka Rasulullah berkata, "Wallahi demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah, ya, ardillah. Ardillah, sesungguhnya engkau adalah ala khairu ardillah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, yaitu sebaik-baik negeri Allah. Wa habbu ardillahi ilallah dan sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling disukai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan keluar. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya menginginkan beliau berada terus di Mekah. Ya. Namun kemudian diperintahkan bagi beliau dan juga bagi para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Rasulullah lebih menginginkan Mekah karena Mekah sebaik-baik tempat. Dan bahkan ketika beliau haji wada' Beliau tidak bermukim kemudian di Mekah sampai akhir hayatnya melainkan beliau kembali ke Madinah dan juga para sahabatnya kembali ke Madinah. Karena ketika seseorang sudah hijrah ke suatu tempat, maka tempat yang dia hijrah kepada tempat tersebut, maka tempat tersebut menjadi tempat mukimnya, tempat tinggalnya, ya. At-Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Dinyatakan sahih juga oleh Ibnu Hibban. Bahkan termasuk keistimewaannya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah Ibnu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bal wa min khasa'isiha kaunuha qiblatan li ahli al ard kullihim falaysa 'ala al-wajh 'ala wajhi al ard qiblatun ghayruha Bahkan termasuk keistimewaannya adalah keberadaannya sebagai kiblah, kiblat bagi semua penghuni bumi. Semua penghuni bumi dari kaum muslimin kiblatnya adalah di Masjidil Haram. Tidak ada di atas bumi ini kiblat selainnya dan tidak boleh ada kiblat selain dari selain Masjidil Haram dan selain Ka'bah. Dan sekarang kaum Syiah mereka berkiblat tidak pada Mekah. Dan mereka berhaji pun tidak ke Mekah, melainkan ke tempat mereka yang mereka buat-buatnya. Jadi itulah beda beda beda antara Syiah dengan Sunni itu sangat vital dan sangat fundamental dan sangat jelas terlihat perbedaannya bahkan dari segi haji sekalipun mereka berbeda dengan kita wallahu taala alam maka ini adalah kajian Zadul Ma'ad seri ke-9 tentang pemilihan tanah haram insyaallah pada pada hari berikutnya insyaallah esok hari kita akan uh, membahas tentang masih tentang Masjidil Haram insyaallah taala dengan judul yang berbeda kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.